Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang senantiasa Allah jaga pada diri kita. Hidayah Islam, hidayah iman, hidayah sunnah. Demikian pula nikmat diberi kemudahan untuk belajar ilmu agama, saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati. Yang semoga barakallahu fikum Allah mudahkan untuk kita semua jalan menuju surga. Sebagaimana yang telah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa meniti suatu jalan menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu untuk menimba ilmu niscaya Allah akan mudahkan bagi dia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan membaca dalam kesempatan ini hadis yang ke-80 dari Usulul Iman Topik dari hadis ini adalah khuturatu ittiba'i ma tashabaha minal Qur'an bahaya mengikuti sesuatu yang mutasyabih dari Al-Quran. Sesuatu yang samar dari Al-Quran. Kata penulis Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب فقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب Ali Imran ayat ke-7 Qalat qala fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang sudah kita baca tadi yang artinya Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab. Al-Quran. Dari Al-Quran itu ada ayat muhkamat yang merupakan induk dari Alkitab. Dan beliau membaca sampai pada kalimat وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Kata Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Bila kalian melihat orang-orang yang mengikuti apa yang samar dari Alkitab, dari Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebut di dalam ayat ini maka berhati-hatilah dari mereka. Muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari Muslim. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala hadza hadithun azimun. Ini merupakan hadis yang agung. Fihi disebutkan di dalamnya, diterangkan di dalam hadis ini, Annallaha anzal al-kitaba, bahwa Allah menurunkan al-kitab, quran Dan Allah menjadikan dari Al-Quran itu ada yang dikatakan sebagai ayat muhkamat ayat-ayat yang muhkam dan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla katakan Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Alkitab kepadamu, wahai Muhammad. Dari Alkitab itu ada ayat muhkamat yang merupakan induk dari Al-Quran. Dan yang lain adalah ayatun mutasyabihat. Ayat-ayat yang masih samar. Yang butuh dirujuk kepada ayat yang muhkam. Itu istilah mutasyabihat yang nanti akan disebutkan oleh Syekh keterangannya. Allah lanjutkan Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan kata Syekh ai inhirafun ada penyelewengan ada penyimpangan dalam hati mereka Allah lanjutkan fayattabi'una ma tashabaha min maka mereka mengikuti apa yang mutasyabih. Ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Karena mencari fitnah dan mencari takwil. Mengharapkan terjadinya fitnah dan menginginkan untuk mentakwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah warasikhuna fil ilmi dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya di sini ada dua bacaan pada kalimat ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi disambung tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya dan juga dibaca pada bacaan yang lain dengan berhenti pada illallah. Naam. Allah Subhanahu wa taala Katakan warasikhuna fil ilmi dan orang-orang yang dalam keilmuannya kokoh keilmuannya Yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Mereka berkata, kami beriman kepadanya semuanya dari sisi Rabb kami. Yang muhkam, yang mutasyabih itu dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Di akhir ayat tadi, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Kemudian kata Syekh Hafidahullah Ta'ala, Wa ma'na al-ayatil karimati wadihun. Makna ayat yang mulia ini jelas. Haitsu innal Qur'ana fihi ayatun muhkamatun wa ayatun mutasyabihat di mana Al-Quran itu di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu makna al-muhkamat dan al-mutasyabihat? Qala Syekh hafizahullah Syekh Al-Fauzan wal muhkamatu يحتاج غيرها، لأنها واضحة في معانيها، yaitu ayat-ayat yang tidak membutuhkan pada tafsirannya kepada yang lain karena ayat-ayat itu maknanya sudah benar-benar jelas sudah benar-benar jelas Wa amma al-mutasyabihatu. Adapun yang mutasyabihat. Fahiyal ayatul lati yuhtaju fi tafsiriha ila irja'iha ila ghairiha. Yaitu ayat-ayat yang tafsirnya itu membutuhkan untuk merujuk kepada yang lain, kepada ayat yang lain. Apa contohnya dari ayat-ayat al-mutasyabihat? Misal al mutlak yang sifatnya masih mutlak. Wal mujmal yang masih global. Tentunya yang mutlak dikembalikan kepada yang muqayyad. Yang sudah memberi batasan. Yang mujmal dikembalikan kepada yang mubayyan Begitu pula yang tergolong dari al-mutasyabihat adalah al-mansukh yang sudah dihapus. فهذه anwau wa nahwuha la yustadallu biha hatta yuraji'a al-qisma al Maka jenis-jenis ini dan yang semisalnya tidak dijadikan dalil tersendiri sampai merujuk kepada jenis yang lain dari ayat-ayat yang muhkamah. Yang mutlak dikembalikan kepada yang muqayyad. Yang mujmal kepada yang mubayyan, yang masih global kembalikan kepada yang sudah jelas keterangannya. Demikian pula yang mansuh, kembalikan kepada yang nasih yang diamalkan adalah an-nasikhnya yang telah menghapusnya. Maka seperti inilah jalan dan metode ar-rasikhina fil ilmi, orang-orang yang dalam dan kokoh keilmuannya, di mana mereka mengembalikan al-mutasyabih kepada yang muhkam. Serta mereka menggabungkan antara ayat-ayat dan hadis-hadis satu dengan yang lain Karena kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala itu saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan satu terhadap yang lainnya. Karena kalau di, tidak dikembalikan niscaya kita akan banyak jatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Apalagi ingin berusaha menafsirkan, memahami ayat, hadis, mengambil kesimpulan hukum dan beramal dengannya hanya dengan kepala kita sendiri, akal kita sendiri yang dangkal pendek. Tanpa juga merujuk kepada rasikhuna fil ilm, akan terjatuh sebagaimana perilakunya kaum khawarij, terjatuh ke dalam perilakunya kaum al-murji'ah, dan yang lainnya. Seperti inilah barakallahu fikum kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Metode orang-orang yang dikatakan ar-rasikhuna fil ilm. Kembalikan yang masih sifatnya global, yang masih mujmal kepada yang sudah jelas. Seperti contoh misalnya dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Nah kan kata mereka ada jelas-jelas penyebutan kalimat kafir bagi orang yang berperang atau orang yang membunuh. Baik, kita lanjutkan penjelasan Syekh. Wa amma ahlu zayghi fa'alal aksi. Adapun orang-orang yang menyimpang, sebaliknya. Mereka mengambil yang mutasyabih. Dan tadi sudah kita sebutkan apa saja dari contoh-contoh dan jenis yang mutasyabih mereka meninggalkan yang muhkam lalu mereka berdalil dengan dalil-dalil yang mutasyabih tersebut. Kata Syekh, fabin nazari ila qawlihi ta'ala. Kalau kita melihat firman Allah Ta'ala. may yaqtul mu'minan muta'ammidan فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ khalidan fiha." وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فإنها تدل على أن القاتل كافر خارج من الملة وخالد في النار Coba perhatikan surat An-Nisa ayat 93. Kalau ikhwah atau kaum muslimin pas ada buku atau Al-Quran terjemahan bisa dibuka, bisa dilihat. Terjemahnya, Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahanam ia kekal di dalamnya Allah murka kepadanya melaknatnya dan menyiapkan baginya azab yang besar. Secara zahirnya ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang membunuh itu hukumnya kafir keluar dari Islam kekal di neraka. Walakin biraddiha ila qawlihi ta'ala. Tapi kalau kita kembalikan kepada firman Allah. Yang lainnya yang terdapat misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9. Allah katakan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma. bila dua kelompok besar dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah di antara mereka, di antara dua kelompok itu. Fa'innaha tufassiruha. Ayat ini menafsirkan ayat yang tadi. Wa ala annal qatla laysa bikufrin akbar. Dan menunjukkan bahwasanya pembunuhan itu bukan kufur akbar. Artinya bukan kufur, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam dan menyebabkan kekal di dalam neraka. Coba perhatikan susunannya. Allah menyebutkan, menyematkan terhadap orang-orang yang saling berperang ini masih sematan sebagai al-mu'minin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Bila dua kelompok dari mukminin saling berperang, Allah menyebutkan gelar mereka sebagai mukmin, bahkan pun masih diperintahkan fa aslihu bainahuma damaikan di antara mereka, karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka menunjukkan ayat ini bahwasanya membunuh itu bukan kufur akbar. Kala Syekh walakinnahu kufrun asgar tapi kufur asgar demikian pula misalnya barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhumah janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi kafir. Di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Maka membunuh seorang mukmin dengan sengaja kufrun. Kata Syekh Hafidahullah, faqatlul mu'mini muta'ammidan kufrun membunuh mukmin dengan sengaja itu kekafiran walakin nahu kufrun asgar. Tetapi kufur asgar. Walaysa kufrin mukhrijin minal millah bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Bidalili qawlihi ta'ala dengan dalil firman Allah ta'ala pada ayat yang ke-10 dalam surat Al-Hujurat yang tadi kita baca ayat yang ke-9-nya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum فالخطاب في هذا إلى المؤمنين بأن يصلحوا بين إخوتهم من المؤمنين pembicaraan ini ditujukan kepada kaum mukminin agar mereka mendamaikan saudara-saudara mereka dari kaum mukminin. maka menunjukkan bahwa orang yang membunuh dan yang memerangi itu tidak kafir. Tetapi dia pelaku dosa besar dari dosa-dosa besar. Sebagaimana pula di dalam firman Allah Subhanahu wa taala وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ Al-Baqarah 240 Di dalam surat Al-Baqarah ayat 240 Allah sebutkan yang artinya dan orang-orang yang akan mati di antara kalian dan meninggalkan istri-istri hendaknya membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Falau akhadna bihadhil ayati, kalau kita mengambil ayat ini, pemahamannya, Lakulna niscaya kita akan mengatakan inna iddatal wafati sanatun. Bahwasanya iddah kematian itu setahun. Jadi wanita yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya itu satu tahun. Lianna hadha sarihul ayati. Karena memang demikian ayat ini jelas menyebutkan demikian. Naam. Mataan ilal haul setahun. Walakin biirja'iha ila qawlihi ta'ala. Tapi kalau dirujuk, dikembalikan kepada firman Allah Ta'ala. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba, arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi ayat Al-Baqarah 234 ini kata Syekh fatakunu hadhihi al-ayatu nasikhatan lil ayat ayatil ukhra Ayat ini menjadi nasikh menghapuskan ayat yang tadi jadi dihapuskan iddah dari satu tahun masa iddah wanita yang kematian suaminya dari satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari. Menjadi empat bulan sepuluh hari. Sehingga yang sudah dimansuh tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Tidak berlaku lagi masa iddah setahun. Yang diamalkan adalah yang nasihnya. Yaitu bahwa masa iddah seorang wanita yang kematian suami adalah 4 bulan sepuluh hari. Ya sudah boleh menikah lagi bila berkeinginan untuk menikah. Dan orang sudah boleh melamarnya. Tetapi ahlu zaig orang-orang yang menyimpang. Mereka mengambil yang mansuh. Yang sudah dihapus. Alasannya bahwa ini kan ayat di dalam kitabullah. Tidak terlarang berdalil dengan kitabullah. Sehingga Orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, mereka mengambil satu sisi dari dalil, sisi yang lainnya ditinggalkan. Sisi yang lainnya ditinggalkan. Misalnya, contoh lain. Allah Subhanahu wa taala katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Akhirnya sekali lagi yang kita katakan orang-orang yang tidak mau merujuk kepada ar-rasikhuna fil ilmi yang memahami dengan akalnya orang-orang sufi terjebak ke dalam pemahaman bahwa kalau kita sudah yakin mencapai derajat yakin jadi tidak perlu ibadah lagi karena tujuan dari ibadah itu adalah untuk mencapai keyakinan. Kalau sudah yakin, tidak usah ibadah. Padahal maksudnya adalah sampai datang kepadamu keyakinan baru berhenti ibadah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wal khawariju kaum khawarij yang sering kita sebut dengan istilah kaum teroris radikalis yang mereka ini termasuk dari ahlu zair kata Syekh orang-orang yang memiliki penyimpangan mereka mengambil ayat-ayat ancaman dan kemudian mereka mengkafirkan kaum muslimin mereka meninggalkan ayat-ayat yang di sana ada janji-janji Allah ampunan-ampunan Allah bagi orang yang berbuat dosa tapi mereka sekali orang berbuat dosa besar, kafir, keluar dari Islam, murtad, halal darahnya, bunuh. Begitu. Padahal walau jama'u bainahuma kama fa'ala ahlu sunnati lah tadaw. Seandainya mereka menggabungkan di antara keduanya antara ayat ancaman dan ayat-ayat tentang janji-janji Allah, sebagaimana yang dilakukan ahlu sunnah, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Wal murji'atu alal aks. Orang murji'ah sebaliknya. Mereka mengambil ayat-ayat yang di sana ada janji-janji, harapan-harapan. Meninggalkan ayat-ayat yang sifatnya ancaman, maka mereka pun tersesat. Khawarij tersesat karena mereka mengambil satu sisi, satu bagian dari dalil. Sementara murjiah juga tersesat karena mereka hanya mengambil satu sisi dari dalil-dalil. Adapun ahlus sunnah wal jamaah. Maka mereka menggabungkan di antara nas-nas dan dalil-dalil tersebut Dan mereka mengatakan kullum min indi rabbina. Semuanya dari sisi Rabb kami, dari sisi Tuhan kami. Antara ayat-ayat yang muhkam dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Dalil-dalil yang muhkam dan dalil-dalil yang mutasyabih. Makanya Allah katakan, pada ayat yang disebutkan tadi warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab inilah jalannya ahlus sunnah Inilah metodenya ar-rasikhuna fil ilm yang kokoh dan dalam keilmuannya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang menyimpang, mengambil satu sisi dalil, meninggalkan dalil-dalil yang lainnya, yang memberi batasan, yang menafsirkannya, atau yang menghapuskannya, yang menjelaskan yang masih sifatnya global. Ikhwanifiddin kaum muslimin yang nah, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Hunna ummul kitab." Pada ayat Ali Imran tadi yang disebutkan di dalam hadis Al-um Kalimat al-um hunna ummul kitab yang itu merupakan ayat-ayat yang muhkam. Yang muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkamat itu merupakan induknya al-kitab. Kalimat al-um hiyallati yarji'u ilaiha asy Dia adalah yang sesuatu itu merujuk kepadanya, kembali ke sana. Sehingga fal fal mutasyabihatu turaddu ilal um. Maka yang mutasyabih itu dikembalikan kepada al-um, kepada induknya. Al-um bahasa kita artinya adalah ibu, artinya memang induk, kembalikan ke sana. Apa itu al-um? Wahia al-muhkamatu. Al-muhkamat. Hatta tufassiraha. Agar al-muhkamat itu menafsirkannya. Apa yang dimaksud dengannya. Apa yang dimaukan dengan ayat tersebut. Kemudian ikhwani fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, "Fahdharuhum." Hati-hati dari mereka, waspada dari mereka. Maksudnya, setelah membaca ayat tadi tentang alladzina fi qulubihim zayghun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih mereka mengikuti apa yang mutasyabih untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwil maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tipe-tipe orang ini orang-orang seperti ini Rasulullah berpesan fahdharuhum hati-hati dari mereka. Aila taghtarru bihim jangan kalian tertipu dan terpedaya dengan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kecondongan dalam hatinya kepada penyimpangan dan kesesatan. Dan mereka akan menyesatkan dari jalan Allah Dan kata Syekh wa ma aktsarahum al-yauma bisababil jahli. Sungguh betapa banyaknya mereka di masa ini disebabkan oleh kejahilan, oleh kebodohan. Tidak punya kekokohan dalam ilmu. Nah, di sini ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah apa yang diterangkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala ini mestinya menjadi cambuk bagi kita. Menjadi penyemangat bagi kita untuk terus tak pernah lelah, tak pernah bosan. Dan tidak boleh berhenti untuk terus belajar. Agar kita tidak ditimpa oleh kesesatan dan penyimpangan disebabkan oleh kejahilan yang ia masuk melalui pintu kejahilan kebodohan kita. Wa qad yakunu aliman, namun sebagian mereka terkadang dia alim. Walakinnahu sahibu hawa. Namun ternyata dia adalah seorang pengekor dan pengikut hawa nafsu. Fayakhud al-mutasyabih maka ia pun mengambil yang mutasyabih untuk melakukan talbis kepada manusia. Naam. Untuk memberikan kesamaran, menebarkan kekacauan demi memuluskan apa yang menjadi tuntutan hawa nafsunya. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat dan jenis orang-orang yang Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Yang Allah katakan, Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana menurutmu tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang ia pertuhankan. Wa adallahu Allahu ala ilmin dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah tutup pendengarannya, hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah dan juga pada pandangan matanya ada penghalang. Untuk bisa mengenal al-haq, dia sudah benar-benar ditutupi oleh hawa nafsu dia. A'udzubillah. Pak ikhwan fiddin kaum muslimin dan saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita harus terus tidak pernah berhenti memohon keselamatan kepada Allah. Berdoa agar diberikan kekokohan di atas Islam dan Allah selamatkan jaga kita dari segala macam bentuk penyimpangan. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini insyaallah. Kajian besok kita akan beranjak pada hadis yang ke-81. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.